malaikat mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji' Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya ke rumah Di dalam riwayat lain lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa melalui satu jalan untuk memahami dan mempelajari ilmu maka Allah akan melapangkan jalan bagi mereka menuju surga dan ayat yang pertama saya bacakan tadi menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman di antara kalian dan Allah akan mengangkat orang yang diberi ilmu berapa derajat. Persoalan yang timbul apakah ilmu yang dimaksudkan? Apakah ilmu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga derajat mereka diangkat oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan dalam memahami kata ilmu akan menjatuhkan seseorang kepada sesuatu yang tidak bermanfaat pada dirinya. Ikhwati fiddin. Kalau kita lihat hari ini orang menggabungkan makna ilmu antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Menurut Anda, mana yang paling utama? Ilmu pengetahuan atau ilmu agama? Kalau berbicara, orang memilih agama. Kalau benar ilmu agama itu ilmu yang lebih utama, sekarang timbul pertanyaan. Apakah waktumu lebih banyak belajar agama atau belajar umum? Ternyata waktu kita lebih banyak untuk umum. Dan ketika Anda diajak untuk kembali memahami agama ini, sering ada ungkapan hidup mesti seimbang. Bukankah ungkapan itu pada hakikatnya hanya melalaikan kita dari agama kita. Dengan alasan seimbang, orang meninggalkan pelajaran agama. Saya dudukkan persoalan. Ilmu di dalam pandangan Islam terbagi pada tiga. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat dan menyelamatkan. Tentu yang dimaksudkan menyelamatkan ini bukan selamat dari kematian. Karena manusia tidak ada yang selamat dari kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Tetapi yang menyelamatkan di sini dimaksudkan adalah menyelamatkan mereka di kehidupan akhirat kelak. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat tetapi itu tidak menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Yang ketiga, ilmu yang tidak bermanfaat. Inilah tiga pengertian ilmu yang selalu diulang dan dipahami dalam memahami Islam. Kalau kita ingin menyamakan, kalau kita ingin mendudukkan bahwa ilmu agama kita sejajarkan dengan ilmu umum pengetahuan, maka definisi ilmu adalah sesuatu yang dengannya kita bisa mengetahui sesuatu yang lain. Jadi ilmu kalau kita ingin menyamakan memasukkan pengertian ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu dalam satu pengertian yang sama maka definisi ilmu itu adalah sesuatu yang dengannya kita bisa mengetahui sesuatu yang lain ilmu pengetahuan maknanya adalah suatu ilmu dengan itu kita bisa mengetahui apa-apa yang telah dihasilkan oleh dunia pengetahuan. Ilmu agama adalah dengannya kita mengetahui aturan-aturan agama. Dalam makna seperti ini, kemuliaan ilmu diukur. Wa kana وَكَانَ ilmi bi asrafil الْمَعْلُمِ Kemuliaan ilmu itu tergantung mulia yang dikenal dengan ilmu itu. mana yang lebih dihargai dokter spesialis atau dokter umum mesti spesialis mana lebih diakui keilmuannya bengkel mobil atau bengkel Honda mesti diakui bengkel Honda karena yang ia kenal itu adalah mesti diakui adalah bengkel mobil karena zat yang ia kenal dengan ilmunya sesuatu yang berharga yang bernilai dan makin rumit. Mana yang lebih disegani? Orang yang kenal Pak RT atau kenal Pak RW? Tentu bangga dengan kenal Pak RW kan? Lalu mana yang lebih dihargai orang-orang kenal dengan gubernur dengan orang yang kenal dengan presiden? Yang dekat kepada gubernur, yang satu dekat kepada presiden. Mana yang lebih dihargai orang? Dekat dengan presiden. Lalu Kenapa kita tidak merasa bangga untuk dekat kepada Allah? Kenapa kita selalu malu untuk dekat kepada Allah? Terkadang memegang Al-Quran ke kampus saja, malu. Tapi kalau bahasa Inggris dilihatkan semuanya kepada orang. Apalagi kalau kamu sudah tufel ya, dilihatkan semua orang. Quran disembunyikan. Takut Betapa bangganya seorang mahasiswa yang mengenal rektornya. Karena ia mengenal orang yang berkuasa di kampusnya. Tetapi dia tidak bangga kalau dirinya menjadi orang yang mengenal Rabbul Alamin. Dekat kepada Allah. Kenapa? Bukankah zat yang paling mulia, zat yang paling utama, zat yang paling agung, dan yang maha besar yang maha mulia, yang memiliki segala kekuasaan hanyalah Allah Rabbul Alamin. Dan ilmu untuk mengenalnya mestilah ilmu yang lebih utama. Itulah ilmu agama. Tetapi kenapa orang malu belajar agama? Ya. Kalau anda berbicara Ghazul Fikri, sungguh generasi muda telah terkena Ghazul Fikri itu. Malu belajar agama. merasa seolah-olah kalau orang duduk di pelajaran agama itu orang yang terbelakang. Lihat. Kenapa tidak bangga? Padahal ilmu agama ini dengannya Anda akan mengenal Rabbul Alamin. Zat yang maha mulia, zat yang maha agung. Maka itu tidak ada alasan bagi seorang muslim kalau dia tidak mengetahui tauhid, tidak mengetahui syirik, tidak mengetahui sholat, tidak mengetahui hukum-hukum tentang puasa, tidak ada alasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bodoh terhadap yang demikian, dan Anda tetap minta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak tahu hukum Pitagoras, Anda tidak dihukum. Anda tidak memahami teori Big Bang. Anda tidak mengetahui teori evolusi kimia. Anda tidak mengetahui tentang evolusi Darwin. Dan Anda tidak mengetahui dengan teori Sigmund Freud. Anda tidak tahu mengetahui dengan apa yang diungkapkan oleh Betty Friedan. Tidak ada hukuman bagi Anda. Tetapi ketika Anda tidak mengetahui tentang tauhid, tidak mengetahui tentang syirik, maka Anda diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pemuda-pemudi yang ingin mengejar ilmu ini? sedikit sekali sedikit sekali karena mereka merasa bahwa ilmu yang utama itu sudah berubah lalu termakan dengan isu bahwa orang kalau ingin mengejar peradaban kaum muslimin kalau ingin berjaya kembali mereka harus mengejar ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian mereka akan memperoleh peradaban kembali kalla summa kalla sekali-kali tidak akan pernah berhasil. Anda tahu, sebelum Islam datang, bangsa Quraisy berada di antara dua imperium besar Romawi dan Persia dan mereka tidak diperhitungkan dalam sejarah peradaban dunia pada waktu itu ada dalam masuk dalam sejarah peradaban pada waktu itu karena mereka berada di antara dua imperium besar Romawi dan Persia. Datang Islam. Diutus Rasul, diturunkan kitab. Apakah Rasul mengajarkan pengetahuan? Tidak. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at kami utus setiap kaum itu seorang rasul menyeru agar kaumnya mengibadati Allah menjauhi tauhid. Bangsa Arab menerimanya. Para sahabat mengambilnya, mereka mengamalkannya sehingga beberapa abad belum sampai seabad mereka menguasai peradaban. Kalau Anda tanyakan kepada Umar bin Khattab, kenapa kalian berjaya? Maka ia akan mengatakan, "Nahnu kaumu. أعزم الله الإسلام ومن يبتغي العزة بغير إسلام أذل الله kami adalah kaum yang diangkat dan dimuliakan oleh Islam. Kalau sekiranya bukan karena Islam atau orang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azalallah, maka Allah akan menghinakan mereka. Delapan abad dari abad ke-7 Hijriah. Dari abad ke-7 sampai abad ke-16. Peradaban dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka mengundang pengetahuan, tapi bukan itu yang didahulukan mereka. Pengetahuan bagi mereka hanyalah sebagai alat untuk mempermudah mereka mendekatkan diri kepada Allah. Bukan itu yang paling utama dalam hidup. Tetapi ketika mereka mengejar itu yang paling utama, peradaban diberikan Allah ke bangsa lain. Sekarang saya mau tanya. Anda kuliah. Untuk apa Anda kuliah? Anda mengatakan Anda ingin masa depan? Saya katakan, apakah Anda yakin masa depan Anda dengan kuliah? Ini bukan melarang kuliah nih ya. Jangan pula nih Ustaz melarang kuliah pula nih. Enggak. Saya ingin buka dialog nih anak kuliah. Untuk apa? Masa depan. Oke. Sekarang saya tanyakan, apakah Anda yakin masa depan Anda akan baik dengan kuliah? Tidak. Tak ada yang berani memastikan. Karena kematian tidak diketahuinya. Sekarang saya mau tanyakan, mati pasti atau tidak? Anda kuliah mulai dari SD, SMP, SMA, lalu kuliah. Anda kejar dunia hanya untuk masa depan yang tidak Anda pastikan. Mati pasti atau tidak? Pasti. Anda bersiap untuk sesuatu yang tidak pasti, tetapi Anda lalaikan sesuatu yang Anda pasti hadapi. Apakah Anda berpikir maju atau terbelakang? Orang yang berpikir dari dunianya untuk dunianya bukanlah orang yang berpikir maju ke hadapan. Kaum muslimin adalah orang yang berpikiran jauh ke depan. Dia tidak memandang sebatas dunia. Dia memandang masa di luar dunia. Dia memandang masa depan di luar dunia. Anda berusaha mati-matian. Mengeluarkan harta, menguangkan waktu, semuanya. Yang itu tidak pasti Anda nikmati. Tapi kematian adalah sebuah kepastian. Ia datang kepada diri kita dengan memberi aba-aba atau tidak. Apakah Anda sudah jadi sarjana atau tidak? Apakah Anda sedang berdiri atau tidak? Apakah Anda sedang berduaan atau bersendirian? maka dia tetap datang menjemput. Sudahkah Anda bersiap untuk yang seperti itu? Tetap berdalih, hidup mesti seimbang. Kedustaan. Kalau Anda ingin percaya, kalau ada ustadz mengatakan hidup mesti seimbang, tanyakan pada dia. Apa benar seimbang ustadz? Tanyakan ini Allah tidak menjadikan di dalam dada kita ini dua hati. Dada kita hanya miliki satu hati yang tidak akan pernah menyatukan dua cinta. Tidak ada dalam satu hati dua cinta. Maka itu keadilan cinta tidak dituntut oleh Allah. Anda mempunyai ayah dan ibu. Pemberian Anda sama. Samakah cinta dan kasih sayang Anda kepada keduanya? pasti berbeda. Anda punya saudara, Anda punya anak. Tidak ada yang bisa menyatukan cintanya. Dan Anda telah hidup di dunia ini dengan prinsip keseimbangan. Apa yang selama ini dikalahkan? Dunia atau akhirat? Ternyata akhiratlah yang selalu menjadi korban keseimbangan itu. Lalu apa yang Anda banggakan? Kepada Allah. Lalu saya katakan, kalau Anda kuliah, belajar dunia untuk dunia, sehingga Anda membayangkan bahwa diri Anda kelak akan memperoleh kekayaan, akan memperoleh apapun yang Anda inginkan, sesungguhnya Anda sudah dikalahkan oleh burung walet. Burung walet kuliah atau tidak? TK saja tak tamat kan? Iya. Hmm? Tapi dia mampu menyewa ruko 20 juta satu bulan. Dengan apa dia bayar? Hah? Dengan air liurnya. Air liur Anda siapa mau bayar? Burung walet tidak punya ijazah sarjana. Tapi dia memerintah manusia untuk buat rumah. Dan tidak mau di bawah dari rumah manusia, mesti di atas. Tak ada sarang walet di bawah kan? Mesti di atas. Full AC, full musik Bayarannya tak kontan, air liur saja dia bayar. Kalau hanya untuk dunia, Anda sudah dikalahkan burung walet. Tak payah sekolah. Dia sudah dapat. Kalau hanya dunia yang Anda kejar. Atau Anda ingin merebut keahlian. Anda pun sudah dikalahkan oleh hewan yang lainnya. Anda mungkin melihat bagaimana berang-berang yang membuat sarangnya di atas permukaan air jalan masuknya dari bawah air lalu tingkat pertama masih ada genangan air tingkat kedua jauh dari air lalu tingkat ketiga ada sedikit lubang yang ingin masukkan udara ke dalamnya dan anda tidak bisa buat rumah seperti itu dan anda melihat juga burung yang membuat sarangnya yang ruang masuknya itu hanya sebatas badannya tapi ruang dalamnya begitu luas jadi soal keahlian, kadang hewan lebih ahli daripada kita. Bukankah bendungan yang ditemukan hari ini tidak obahnya hanya meniru dari konstruksi yang telah dibuat oleh berang-berang? Berabad lalu sudah dibuat oleh berang-berang. Kita baru kini menemukan itulah teknik bendungan yang terbaik. Apakah berang-berang arsitek pembangunan? Tidak. Artinya, jika Anda belajar dari dunia Anda untuk dunia Anda, demi titel dan pangkat jabatan Anda itu tidak akan mengangkat kemuliaan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diartikan dilarang. Boleh, tapi itu bukan yang utama. Selama ini itulah yang Anda kejar, Anda buru setiap hari, setiap saat. Terkadang ketika Anda baru masuk kampus saja, itu tiga bulan pertama itu ceritanya kuliah saja tuh. Maklum anak-anak baru masuk kampus, pen pulpennya jatuh pun ceritanya amat. Waduh, ada apa? tidak saya terbayang apa tadi dosen begini-begini. Tiga bulan. Sudah masuk tiga bulan berikutnya mulai menyumpah dosen. Saya masuk UNRI tahun 86. Sama saja. Kemana duduk bawa Tiga bulan pertama, sudah setahun berikutnya mulai malas-malasan. Sehingga Anda tidak jarang akan lihat seorang yang kuliah di fakultas pendidikan, bawa bukunya pakai lipat-lipat, masuk di kantong belakang. Kenapa? Anda di mana kuliah? FKIP. Wah, bagus itu. Bukunya mana? Ini di belakang. Dilipat aja. Itu realita kenyataan jadi yang dimaksud ilmu yang dituntut seperti itu bukan dilarang ya. Bukan dilarang. Akan tetapi kewajiban kita menuntut ilmu agama adalah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Wajib seluruh kita belajar agama. Akan tetapi untuk menjadi ahli di bidang agama, tidak semua kita. Kadang-kadang ada bagian kita nih lebih senang matematikanya, ya ada yang satu lagi lebih tajam dia kalau di bidang lainnya, di komputernya silakan. Tetapi tidak boleh setiap orang itu melalaikan ilmu agamanya. Inilah yang penyebab selama ini. Berlomba-lomba tapi agamanya ditinggalkan. Kenapa? karena mereka menganggap itu bukan yang penting. Sehingga kita lihat ungkapan, kamu taman SD adikmu sekolah di mana? Di pesantren oh jadi kalau pesantren itu kalimatnya oh gitu kalau ada yang mengatakan adikmu taman SD-nya di mana wah itu adik saya masuk apa STM ini ini khusus bagian komputer wah mantap itu adik. yang masuk pesantren oh yang di luar pesantren mantap itu lihat secara tak langsung perendahan Padahal nilai ya Anda tahu. Beribu-ribu manuskrip tentang ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Islam berada di Prancis dan Jerman. Berada di Prancis dan Jerman. Mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar baca Al-Quran, dan mereka menggalinya. Lalu mereka perkenalkan kepada dunia barat, dunia lain dengan nama mereka. Sementara pemuda-pemuda Islam, anak-anak muda Islam, meninggalkan bahasa ibunya. Al-Quran, meninggalkan bahasa Al-Quran. Tidak pernah ingin mempelajarinya. Kalau anda mendengar ada yang namanya Louis Matlub. Seorang orientalis Yahudi yang belajar bahasa Arab dan menulis kamus munjid kamus bahasa Arab ke Arab antum juga bisa melihat seorang yang bernama Abdul Masih dia belajar bahasa Arab lima tahun lalu membuat mu'jam Qawaidul Arab umat Islam jauh Iya, keadaan. Jadi, kalau kita definisikan ilmu yang sama, bahwa sesuatu yang dengannya kita mengetahui yang lain, tidak ada ilmu yang utama, kecuali ilmu agama. Tetapi jika kita definisikan terpisah, maka ilmu agama adalah ilmu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apakah dia bisa kita buktikan? atau tidak? Bagaimana Anda membuktikan azab kubur? Sedangkan Anda belum pernah masuk ke dalam kuburan. Tetapi itu diberitakan oleh Allah. Diberitakan oleh Rasulnya. Maka kita imani karena ini datang ilmu. Sementara pengetahuan. Apa definisi pengetahuan? anak kampus ini? Hah? Apa pengetahuan? Nah, ini payah ini antum. Siapa yang pertama kali mengemukakan metode ilmiah siapa? Lupa. Penyakit ilmu memang lupa. Prancis, Bacon, yang mendirikan, yang menyatakan tentang teori metode ilmiah. Apa yang ia katakan? Hmm? Apa yang ia dikatakan tentang definisi? Apa yang ilmu pengetahuan menurutnya? Bahwa pengetahuan itu, sains itu adalah sesuatu yang teratur. Yang sistematis, yang dapat diuji coba kebenarannya. Ya kan? Baru ingat, tadi lupa Ustaz. Lalu dengan definisi ini, azab kubur masuk ilmu atau tidak? Dari mana datang ilmu? Sedangkan ada definisi itu menyatakan harus diuji coba kebenarannya. Siapa yang pernah menguji coba kebenaran agama kubur? Lalu apakah itu yang dibawa oleh Rasul bukan ilmu? Lalu berlomba-lomba pemuda-pemuda mengutakan inilah teori, definisi, ilmu pengetahuan yang modern. Saya katakan kepada anda, bahwa teori Francis Bacon itu bukanlah teori pengetahuan modern. Teori itu adalah teori pengetahuan zaman Fir'aun. Dan itu pun telah diungkapkan oleh Fir'aun. Jadi bukan Francis Bacon mengungkapkan terlebih dahulu. Dia hanya merangkai persoalan. Tapi yang pertama sekali mengungkapkan bahwa Ilmu itu adalah sesuatu yang teratur, ilmu itu adalah sesuatu yang sistematis, yang harus dapat diuji coba kebenarannya. Itu sebenarnya telah diungkapkan oleh siapa? Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang teori Fir'aun ini di dalam surah Al-Qasas. Ya, Lihat, Anda lihat itu bagaimana Firaun membuat definisi lalu diadopsi oleh orang-orang barat kemudian diagungkan oleh orang-orang Islam. Ya? Dalam surah Al-Qasas ayat 38. Di mana Firaun katakan, waqala Firaun, Ya ayyuhal mala, ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Ketika Nabi Musa datang, Nabi Musa menyatakan kepada Firaun bahwasanya ada Tuhan selain dia. Dinyatakan Menurut Fir'aun, kalau Tuhan itu ada, mesti diuji dulu, mesti dibuktikan dulu. Kalau dia terbukti, maka baru diakui. Lalu kata Fir'aun kepada pembesarnya, Fir'aun ya Wahai para pembesarku ma'alim lakum min ilahin ghairi Menurut pandanganku tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali aku Kata Fir'aun Fa'uqilli ya Haman ala tin. Wahai Haman, siapa Haman? Ahli pengetahuan Firaun. Siapa Korun? Ahli ekonomi Firaun. Ahli ekonomi kita tidaklah sekaya Korun. Orang sampai di kampung-kampung kita orang nemui harta pun masih harta Korun juga kan? kapan karun sampai ke kampung kita, orang tua kita menemui barang galian, mesti dia ngomongkan, saya menemukan harta karun. Lihat, begitu kayanya karun, dimanapun ditemui harta, mesti milik dia. Ya, lalu apa ghairi wa auqilli ya haman ala bakarkan olehmu untuk ya haman tanah tanah liat dibakar jadi apa batu jangan pula ini disebut ayat batu bata ini biasa nih orang-orang pengetahuan, ini ayat matematika, ini ayat fisika, ini ayat peragawan, ini ayat peragawati, ini ayat tolak peluru. Anda tahu ayat tolak peluru yang dipakai orang? Ma ramaita isramaita walakinallaha rama. Ini oleh ayat olahraga. Jadi olahraga tolak peluru pun pakai ayat gini. Seenak mereka menarik ayat-ayat Allah. Tahu ayat peragawan, kisah Nabi Yusuf ketika keluar di tengah kerumunan wanita yang banyak lesibuk sibuk laki-laki mau jadi peragawan semuanya ingin meniru Nabi Yusuf pakai ayat dari mana anda mendapatkan tafsir seperti itu anatin faja'alli sarhan setelah engkau bakar tanah liat buatkan olehmu untuk bangunan yang tinggi kenapa Fir'aun suruh Haman buatkan bangunan yang tinggi karena menurut Fir'aun kalau Tuhan itu ada, Tuhan mesti di atas. Fir'aun saja tahu Tuhan itu mesti di atas. Kalau kita tanya pada orang sekarang, di mana Tuhan? Tuhan ada di mana-mana. Bukankah sesuatu yang ada di mana-mana itu banyak, bukan satu. Ada di tempat disco, ada di tempat ini, ada di tempat itu, semuanya ada. Yang ada di mana-mana dia bukan satu. Anda kan tidak pernah melihat orang berdoa sambil mengelilingnya. Allah ya Rahman ya Rahim ya Ilum. Lalu ditanya, kenapa Anda berdoa seperti itu? Karena Allah ada di mana-mana. Tidak pernah. Mesti dia minta tetap keyakinan di atas. Dia. Tapi jangan dipikirkan bagaimana di atasnya, bagaimana ininya. Itu yang membuat orang gila. Jangan dipikirkan. Fir'aun saja tahu bahwa Allah itu adalah di Tuhan itu di atas. Kalau dikatakan atas itu mana? Bagian kepala kita itu di atas. Ya sudah. Setiap yang di atas kepala itu di atas. Allah di atas. Dan di atas arasnya. Lihat. Sudah definisi oleh Fir'aun. Lalu diambil oleh orang-orang sekarang. Lalu bangga dengan. Maka Allah katakan kepada mereka. Ya'lamu zahiral hayatid dunya. Mereka mengetahui hanya bagian kecil dari zahir kehidupan dunia. Tetapi mereka tentang kehidupan akhirat. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ilmu yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu agama ini. Dan ini tidak berarti Anda dilarang untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Tapi kenapa dilalaikan tentang ilmu agama ini? Disinilah yang perlu uh, kita dudukkan persoalannya. Ah, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Pernyataan Ustadz melemahkan saya dalam menuntut ilmu. Saya kuliah di Fakultas Umum, Ustadz. Ilmu umum kan perlu, Ustadz. Seperti kedokteran, psikologi, ya. Kalau tidak ada umat muslim yang belajar ilmu umum, nanti kita bisa dibodoh-bodohkan oleh orang kafir. Setuju saya. Sangat setuju. Kalau tidak ada. Sekarang kan terbalik. Kalau kita berbicara kalau tidak ada, artinya belajar umum itu kan tidak perlu seluruhnya berlomba-lomba sekedar fardu kifayah. Tapi sekarang kan tidak. Seluruhnya berlomba-lomba. Sementara pelajaran agamanya ditinggalkan. Kan saya katakan saya tak melarang orang untuk jadi ahli dokter, ahli ini. Ya. Anda belajar psikologi, tidak ada ahli psikologi barat mengalahkan psikologinya Rasulullah. Anda baca kitab-kitab sirah para anbiya wal mursalin. Habis tentang psikologi ini. Bagaimana Anda belajar tentang perbaikan jiwa, perbaikan mental kepada orang kufar yang mereka sendiri punya mental yang pebrok Tentang apa? Tentang sains, sains dalam perspektif Islam. Ketika saya dialog tentang Profesor Tabrani, Profesor Tengku Dahrin dan Dr. Gamal di Pusbangdik telah saya ungkapkan semuanya tentang keadaan seperti ini kepada mereka. Bagaimana sebenarnya pendidikan Islam? Bagaimana sains dalam pandangan Islam? Islam tidak melarang Anda belajar pengetahuan, tidak. Kan yang saya katakan tadi, sudahkah Anda menjadikan pengetahuan itu sekedar alat untuk mempermudah Anda mengamalkan agama ini? Bukankah sekarang terbalik? Belajar pengetahuan itu justru menjadi yang utama. Dengan alasan kalau kita bodoh tentang pengetahuan, kita akan dibodoh-bodohi orang kafir. Lalu semua kita belajar bahasa Inggris agar tidak dibodohi orang. Lalu bahasa Arabnya? Anda tidak belajar bahasa Arab, ternyata Anda pun dibodoh-bodohi orang. Maksud bahasa Arab itu begini karena tak tahu bahasa Arab dikatakan orang Arab, orang Inggris begini. Anda tidak ngerti bahasa Arab, akhirnya memahami bahasa Arab dengan bahasa Inggris lalu Anda sesat jadinya. Berapa banyaknya dokter-dokter dari Indonesia sekolah, eh, bukan sekolah umum ya, sekolah agama di Amerika, pulang Amerika jadi gila. Lihat, kalau pengetahuan itu lain kedudukannya. Jadi saya katakan, kenapa Anda harus lemah? Cuman yang saya ingin katakan tadi, kalau Anda belajar di kedokteran, Alhamdulillah. Seorang wanita belajar di kedokteran, ya kebidanan, tapi kalau seorang laki-laki jadi kebidanan, nauzubillah, jangan jadi bidan antum laki-laki. Tapi wanita sesuai fitrahnya, dia bisa belajar jadi seorang guru, dia bisa belajar jadi seorang dokter wanita, bidan. Itu laki-laki dudukkan posisi Anda. Tapi terbalik pula wanita belajar tentang apa? Bagaimana sepak bola, sudah tuh sibuk gitu, bagaimana binarangka. Kalau laki-laki binaraga, kalau perempuan pinarangka lalu ia katakan ini emansipi sipasi bukan itu sapi namanya tidak ada yang paling melindungi wanita kecuali Islam maka itu wanita disuruh pakai busana muslimah agar dia dikenal agar dia dijaga lalu ada yang mengatakan Ustaz orang barat itu kelihatannya tak pakai pakaian biasa saja dia sama dia Tak ada dia berzina-zina ini itu. Biasa aja berjalan sama-sama. Tak ada dia gairah-gairah seperti itu. Saya katakan, antum kan tak tahu. Mereka tuh kan seperti anjing yang kawin. Antum lihat ketika kucing ataupun anjing dekat dengan pasangannya, apa kalian pikir? Anjing itu pakai celana? Enggak kan? Kucing itu pakai busana? Tidak. Tetapi adakah dia tertarik satu sama lain? Tidak. Kapan tidaknya? Karena belum musimnya. Begitu sudah musimnya, bukankah orang Amerika yang kufar juga seperti itu? Mereka tidak busana, lalu main di pantai bersama-sama dengan pakaian yang minim satu sama selain sudah tidak ada sir dan tertarik. Itu kan belum musimnya. Kalau sudah musimnya, mereka lebih dari seekor binatang. Lihat, Kembali saya katakan bahwa jangan lemah dalam ini. Kalau Anda belajar di kedokteran, pilih. Kalau sekarang definisi sebuah kedokteran, apa gunanya Anda belajar di kedokteran ini? Apa kompetensi yang ingin Anda sampaikan di kedokteran ini? Salah satu kompetensinya adalah dengan melihatkan ubun-ubun saya dapat uang. Paham tidak maksud saya? Dengan melihatkan ubun-ubun, saya dapat uang. Itu kompetensi yang paling menakjubkan dari dokter-dokter spesialis. Antum pergi masuk kepada dokter spesialis, dia tak pandang antum, cuman kepalanya saja. Eh, apa sakit? Mukanya tak nampak, cuman kepalanya saja. Sudah selesai catat nih 70 ribu. Hanya melihat ubun-ubunnya saja Anda sudah bayar. Kan mantap itu. Nah, jangan seperti itu. Semangat. Kalau itu betul dimanfaatkan, ya. Tetapi lihat tinjauan Suatu ketika ada seorang dari Malaysia. Saya bilang, anak kuliah di mana? Saya di IAIN, Pak, kata Apa jurusan Anda? Perbandingan agama. Saya katakan, apa Anda tidak yakin kepada agama Anda? Kok dibanding-bandingkan lagi dengan agama lain? Bingung dia. Kok gitu? Kalau Anda orang Kristen, belajar perbandingan agama, menyocokkan agama Kristen dengan ini-ini itu, itu wajar. Karena mereka harus meragukan kebenaran agama mereka. Sekarang Anda kalau ragu dengan Islam, Anda bisa keluar dari Islam, ya. Apa Anda ragu kepada kebenaran Islam? Kok dibanding-bandingkan lagi dengan agama lain? Cari jurusan yang lain. Banyak jurusan. Jangan cari jurusan perbandingan agama. Tidaklah Anda dapatkan dari perbandingan itu kecuali melemahkan keyakinan Anda. Sehingga begitu Valentin datang, ini sudah datang Valentin atau belum? Valentin itu Nauzubillah. Antum antum kemarin beri bunga atau tidak nih? Hah? Akhwat juga bagi bunga atau tidak? Talentin itu hanya dirayakan oleh orang-orang yang tidak punya kasih sayang dalam hidupnya. Kecuali setahun sekali. Umat Islam adalah umat yang memiliki kasih sayang sepanjang hayatnya. Ketika antum bertemu, Assalamualaikum. Saling mendoakan setiap hari Anda tidak perlu lagi Valentin. Valentin itu nama orang kufar, pendeta. Lalu Anda memperingati hari lahiran pendeta itu sebagai jasa hari kasih sayangnya. Apa Anda tidak eh, cukup kasih sayang orang tua selama ini? Hmm? Umat Islam tidak membutuhkan yang seperti itu. Tapi apa nyatanya? Siapa yang paling banyak? Umat Islam. Kenapa? karena dia salah mempelajari agama, dia tidak memahami agama mereka. Ya? Jadi kembalikan. Jadi jangan patah semangat dalam belajar. Anda belajar umum, tapi beri kesempatan. Saya orang matematika. Jurusan saya matematika FKIP. Maaf bicara, Anda boleh baca kitab dengan saya. Bisa saja. Anda belajar jangan seperti itu. Anda belajar terus, belajar bahasa Arab, belajar ini, belajar sehingga yang Anda dapatkan sejalan seluruhnya. Jangan patah semangat kalau gitu Ustaz, biarlah saya menaung di di rumah, saya menyepi sendiri sajalah. Kalau ini saya cari, wah itu udah patah semangat, bukan itu. Kalau Anda tinggalkan, justru ketika Anda mulai semangat, saya harus belajar. Tunjukkan apa yang harus Anda tunjukkan? Bahwa belajar agama ini tidak akan mengurangi nilai Anda. Tidak akan menurangi IPK Anda. Tunjukkan sehingga orang melihat, wah semakin belajar agama, ternyata semakin tinggi. Itu sudah biasa. Maaf, kita dulu ambil satu rumah, tahun 87, kita ambil satu rumah, ada 15 orang mahasiswa berkumpul di situ, kerja kita tidak ada lain. Yang penting, ngaji, Yes. Pacaran? No. Begitu. Ini pacaran yes, ngaji no. Ya bayar. Pulang kuliah, buka pengajian sama anak-anak tetangga. Ada waktu hari Ahad, malam Ahad kita pergi pengajian. Kita ikuti taklim. Begitulah hari-hari yang dilalui. Berjalan terus begitu ke kampus ini tidak menghiraukan apa ke permainan orang orang mau malam minggunya ada apel orang Senin pagi Senin apel tak peduli hanya berbeda apel malam minggu tak mengenal jalan terus ikuti waktu isi waktu dengan ilmu terus semuanya jodoh kalau anda punya ilmu jodoh akan datang yahi begitu juga wanita jangan takut tak dapat jodoh Ketika Anda menjaga diri dan busana muslimah yang baik, pasti orang berebut mencari Anda. Yakinlah. kenapa ya mencari wanita yang baik sekarang. Bukankah orang kalau ingin menikah mencari yang baik, jangan takut. Ya. Kemudian saya ulangi, bangkitlah semangat. Hanya saya berikan satu masalah. Ada kadang yang melemahkan Anda dalam belajar. Anda sudah menghafal tapi tak hafal-hafal. Akhirnya berhenti menghafal. Anda sudah belajar tapi tak mengerti juga. Sesungguhnya kalau Anda tidak hafal satu kali maka bacalah sepuluh kali. Karena otak semakin digunakan semakin tajam. Kemudian banyak kelompok majelis ta'lim tentang ilmu agama Islam kadang-kadang itu tidak sesuai dengan sunnah jika anda anda mengetahui bahwa majelis itu tidak sesuai dengan sunnah maka sebaiknya anda menjauhinya karena apa karena takut nanti fitnahnya itu masuk ke dalam hati lalu dia mematikan iman dia mematikan iman lalu anda mementingkan diri sendiri mementingkan kelompok dan golongan belajar agama tidaklah boleh mengajak orang kepada kelompok dan golongan belajarlah kepada kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam ya kecuali muka dan telapak tangan itu bukan orang dalam sholat. Ya, dan yang lain. Pertama sekali, Anda sendiri harus bangga dengan Islam. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, Anda harus menunjukkan kelebihan ilmu Islam. Lalu bagaimana kita kalau duduk bersama mereka, ternyata pengetahuan Anda tentang pengetahuan umum sama saja bagi mereka dan pengetahuan Anda tentang agama di bawah mereka. Apa yang dapat Anda banggakan? Tidak ada kecuali Anda hanya jadi permainan dan olok-olokan. Tetapi ketika Anda tampil sekali di tengah mereka, Anda berbicara tentang agama, melebihi mereka. Anda berbicara tentang pengetahuan juga melebihi mereka, sehingga mereka bisa menyadari keadaan diri mereka bahwa orang belajar agama sesungguhnya bukan orang yang bodoh. Dari diri kita. Sudah sejauh mana kita memahami agama kita baru diterimakan. Mahasiswa apa antum tidak kepengen? Saya katakan, saya seringnya ya ke Unja, ke Pusri. Kalau di Unja itu ada majelis khusus seperti ini juga. Mereka kalau duduk majelis taklim tidak lagi buka buku itu. Tidak buku bahasa Indonesia, mereka buka sudah buku bahasa Arab dan mereka sekolahnya umum. Mereka sekolahnya di umum ada matematika, ada di ekonomi, lalu mereka belajar dengan bahasa Arab. Kenapa mereka mereka bangga? Lalu ketika mereka duduk dengan teman-temannya lain, teman-temannya yang lain, paling tidak tidak berani berhadapan dengan mereka dengan dialog tentang agama, tentang pengetahuan. Ternyata nilai-nilai mereka adalah nilai orang-orang yang mendapatkan beasiswa dengan nilai-nilai yang terbaik. Ditunjukkan, jangan setelah belajar agama melempem pelajaran umum. Akhirnya indeks prestasinya turun lalu orang bertanya, kamu dulu pintar, kok sekarang nilaimu jadi begini? Itulah, ini kan tak penting, yang penting kan agama. Akhirnya apa? Tentu rendah nilainya. Dari diri kita membangun, dari diri kita membangun bentuk itu. Apa itu? Ilmu. Maka itu talabul ilmi, menuntut ilmu terus, banyak-banyak. Dan Anda tidak akan cukup ilmu yang Anda miliki di kampus tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Kalaupun jadi sarjana Anda hanya menjadi sarjana kurikulum. Habis program kurikulum Anda jadi sarjana. Lebih dari itu Anda tidak akan mengetahui. Di mana Anda dapat Anda harus belajar, Anda harus membaca. Apa yang Anda dapatkan pelajaran agama di kampus? Yang hanya dua SKS, dua semester. Bahkan dan Satu semester, dua SKS. Apa yang Anda dapatkan? Kulit pun belum sampai. Anda tahu, masyarakat menilai mahasiswa yang KKN, ya, kecuali dia memandang Anda adalah sebagai sosok yang lengkap ilmunya. Tak ada masyarakat menganggap mahasiswa itu bodoh, kecuali Anda KKN di lingkungan orang elit. Tapi kalau Anda KKN di lingkungan masyarakat, anda jangan-jangan disuruh jadi imam besar ya, Ki. Anda disuruh jadi ahli begini karena dia memandang mahasiswa. Karena masyarakat kampung itu tak ada pikirannya kalau yang sudah namanya maha itu serba bisa. Lalu di mana kalau Anda tidak menempuh? Yang paling penting sekarang adalah bina dari diri. Bagaimana kita mengajak mereka? Bina dari kita, ajak diri mereka. Karena ada beberapa sebab menyebabkan orang tak mau belajar agama. Pertama, karena dia merasa sudah tahu. Padahal dia belum tahu. Yang payah sekarang dalam hidup ini adalah kalau Anda mengajar orang yang tidak tahu tapi belanda seperti orang tahu. Anda tahu enggak? Tahu saya itu tuh. Gampang itu. Coba sebutkan. Ah, itu di luar kepala semuanya. Iya betul di luar kepala antum tak hafal. Kalau masuk dalam kepala gimana lagi? Akhirnya dimeremehkan. Iya para ulama, belajar agama, belajar, belajar. Karena kalau Anda ingin mendapatkan ilmu, kebahagiaan dunia dengan ilmu, kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu, dan Anda akan mempelajari semuanya hanya dengan ilmu. Dan ilmu didapat dengan ta'allum, dengan belajar. Apa saja, bukan dengan renungan. Anda belajar dengan ilmu. Jadi, dari diri kita. Dari diri kita dahulu. Nah, sekarang sudahkah kita menunjukkan Bagaimana Anda mengajak orang sholat, Anda sendiri tak sholat? Bagaimana Anda mengajak orang belajar, Anda sendiri tidak belajar? Bangkitkan semangat belajar sehingga orang melihat, oh beginilah akhlak orang yang terpelajar, beginilah ilmu orang yang belajar, sehingga mereka ada kecemburuan yang ingin mendapatkan seperti itu, dan kecemburuan yang tidak dilarang. Dari diri kita. Bina. Kenapa kata Imam Ghazali, orang yang paling bingung itu adalah orang yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah orang yang tak tahu. Anda tahu tak? Tapi dia berlagak seperti orang tahu juga. Padahal dia sebenarnya tidak mengerti. Maka itu guna diri kita, baru kita akan naja orang. Dari diri sendiri. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu bagaimana syariatnya, tapi masih belum bisa menjalankannya, bagaimana hukumnya? Lihat. Syariat yang bagaimana? seorang yang tidak berbusana muslimah dia tahu hukumnya itu wajib ya berdosa kalau dia tidak memakainya dia tahu hukumnya kemudian dia tidak melaksanakannya maka selama dia tidak memakainya maka dia termasuk orang yang berdosa besar tetapi dia tahu hukum syariat dia tidak melaksanakannya dan dia mengingkari hukum itu tidak jilbab itu tak wajib maka dia kafir dan keluar dari Islam jadi ada orang yang tidak memakai busana muslimah, tapi dia yakin busana muslimah itu wajib. Dia berdosa. Bukan dia keluar dari Islam, tidak, dia berdosa. Tapi kalau dia menolak hukumnya, dia keluar dari Islam. Karena iblis telah menolak hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar bahwa apabila orang mengetahui hukum syariat tapi masih belum bisa menjalankannya berarti ia masih belum beriman. Apakah itu benar? Benar. Tapi Anda perlu tahu, bukan berarti dia tidak muslim. Jadi antara mukmin dan muslim ada perbedaan. Orang muslim yang terbaik itulah yang disebut orang mukmin. Orang mukmin yang terbaik itulah yang disebut orang-orang yang muhsinin. Maka itu tentang ibadah puasa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mukmin. Bukan orang-orang muslim karena yang menyambut panggilan itu orang mukmin. Jadi kita ini derajat awal adalah muslim. Anda lihat berapa banyaknya orang muslim, ada yang tak sholat, ada tak puasa, ada begini, begitu. Arti dia bukanlah orang mukmin yang terbaik. Orang mukmin terbaik, orang muslim yang terbaik menjadi orang mukmin. Demikian juga setiap rasul adalah nabi. Tetapi tidak setiap nabi dia disebut rasul. Demikian derajatnya, ya. Waktu tidak bisa dibagi kalau kita bicara Islam. Saya contohkan kepada Anda. Kalau Anda pergi ke sawah, Anda menanam apa? Padi atau rumput? Padi. Kalau nanam, nanam padi rumput ikut atau tidak? ikut. Kalau Anda menanam rumput, tadi diikut atau tidak? Tidak. Begitulah dunia. Kalau Anda ngejar dunia untuk dunia, akhirat ikut atau tidak? Tidak. Anda buka surah Hud ayat 15 dan 16. Di situ Allah terangkan, "Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha fi ilaihi fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan Allah berikan wa fi ilaihim a'malahum. Kami berikan sesuai usaha mereka dunia. Wahum fiha la Mereka tidak kami rugikan kata Allah. Tapi ayat 16-nya dilanjutkan Allah. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Orang yang dari dunianya untuk dunianya tidak ada ganjaran bagi mereka di akhirat kelak kecuali neraka. Anda menanam rumput, jangan mengharapkan padi darinya. Tapi kalau Anda menanam padi, rumput pasti mengikut. Anda mengejar dunia ini untuk akhirat, jadikan dunia untuk akhirat. Maksud saya apa? Kalau Anda belajar ilmu pengetahuan, jadikan ilmu pengetahuan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian Anda memanfaatkannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan Anda lalaikan tentang ilmu agama. Saya katakan seluruh kita ini wajib belajar agama. Tak boleh diwakili. Anda harus belajar tauhid, Anda harus tahu syirik, Anda harus tahu tentang solat. Yang pokok-pokok sholat, tentang zakat. Kalau Anda ingin haji harus belajar tentang haji wajib. Semuanya harus mengetahui tentang syirik, tentang sunnah dan bid'ah. Pelajari. Tetapi untuk menjadi ahli, nah ini tidak semua kita. Tidak. Tidak semua kita. Mungkin Anda di jurusan lain, tetapi Anda wajib belajar tentang tauhid dan syirik. Untuk menjadi ahli dalam agama bukan Anda. Lihat, nampak perbedaannya itu. Jadi waktu kita ini terus berjalan, waktu kita harus ibadah seluruhnya. Jadikan waktumu, belajarmu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda mengatur waktu dengan karena Allah Subhanahu wa taala? Jangan dijadikan sasaran dari pendidikan itu adalah untuk mendapat pujian dari orang lain. Itu menunjukkan kita menjaga tetap menjaga dalam rangka kepada Allah. Bukan artinya seluruh Anda berhenti kuliah lalu semua-semuanya belajar agama. Lalu siapa besok yang akan buat mobil? Siapa yang menjalankan laptop dan komputer yang lainnya? Tak ada yang tahu. Iya kan? Tidak. Nah jalan ahlinya. Bukankah di antara para sahabat ada yang ahli perang? Begitu. Terbagi. Ada yang ahli dalam perdagangan. Tapi mereka semua belajar kepada Rasulullah. Ketika mereka meninggal dalam pelajaran kepada Rasul, mereka bertanya kepada sahabat lainnya, apa pelajaran yang kemarin? Sudahkah kita lakukan waktu seperti itu? Tidak. Orang belajar agamanya aja seperti sabut. Tahu antum sabut? Ya kan? Kalau sabut itu jatuh di sungai Siak, di mana timbulnya? Di Perawang ya. Artinya, belajar agama ini hilang-hilang timbul. Minggu ini belajar, minggu ini belajar, mungkin bulan depan baru muncul. Hilang, hilang, hilang, timbul sebentar. Nanti hilang lagi. Lalu apa yang Anda dapatkan? Tidak ada dapat ya cari banyak tempat catat dengan etika-etika pelajaran agama itu berbeda Anda harus tahu belajar agama lebih sulit daripada belajar ini Anda mungkin hafal lagu Indonesia Raya dan tidak pernah hilang mungkin padahal Anda tidak pernah mengulang hafalan lagu Indonesia Raya tapi Al-Quran kalau Anda tidak mengulangnya dia akan hilang lebih cepat dari perjalanan unta dari pandangan Anda lihat kenapa? dia tidak akan diberikan kepada yang maksiat. Berbeda dengan lagu Anda Anda mungkin disuruh menghafal apa hadis dapat ujung hilang pangkal. Pak lengket-lengket. Tapi begitu disuruh ngapal lagu India yang bahasa India, ya, Anda naik oplet saja dua tiga kali Anda sudah hafal lagu India itu. sudah berbeda dengan pelajaran agama. Maka itu perlu keseriusan semuanya. Ya. Ah, bagi waktu bisa Artinya Anda kuliah, Anda bagi waktu dan juga lowongkan waktu untuk belajar agama, bukan cari waktu lowong. Lowongkan waktu untuk belajar agama, bukan mencari waktu lowong. Luangkan waktu. Tidak. Belajar tak? Belum ada waktu luang lagi nih. Kapan Anda punya waktu luang? Kalau sampai sholat pun menunggu waktu luang itu payah lagi itu. Eh, sholat. Aduh, belum ada waktu luang lagi Iya, mencari waktu luang. Tapi kalau olahraga, itu Anda sudah meluangkan waktu. Pulang kuliah, kampus jam sekian, olahraga. Tak boleh diganggu. Sudah kan menuntut agama seperti itu? Tidak. Ternyata menuntut ilmu agama itu baru mencari waktu luang. Kalau selama di kampus itu tak punya waktu luang, kecuali malam minggu, eh ternyata malam minggu pun itu sudah diperuntukkan untuk seseorang. Tidak bertahun-tahun tak belajar. Apa? Agama. Itu saya katakan tidak menghalangi Anda untuk belajar agama, tidak menghalangi Anda untuk belajar ilmu pengetahuan. Posisikan keadaan diri, jangan lalaikan pelajaran agama ini. Mengulang terus belajar agama, ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan dua dari kehidupan ini. Ya tidak menjadi ahli semuanya. Ya. Ilmu dunia Anda jika anda adalah orang beriman, anda mengajarkan mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Bila anda mengajarkan satu kebaikan, anda akan dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Anda belajar tentang ilmu dunia dengan faktor keimanan yang ada pada Anda, insya Allah Anda akan mendapatkan walaupun dia tidak seimbang, tak sama dengan mengajarkan agama. Orang yang mengajarkan agama, satu orang saja mengikutnya, dia mendapatkan nilai lebih dari dunia dan isinya. Kalau Anda mengajarkan matematika, Anda tetap dapat pahala dan bagian, tapi tidak senilai pahala dan isinya. Apalagi kalau Anda mengajarkan matematika itu hanya untuk dapat uang, Anda tak dapat nilai sama sekali. Jadi apa faktor yang memberi nilai di sisi Allah adalah faktor keimanan. Jangan diartikan kalau Anda disuruh orang ikhlas, antum ngajar, ngajar. Kalau dituntut antum untuk ikhlas, mampu dan antum mengajar? Antum di mana kuliah? Ekip. Kalau antum sudah tamat, antum jadi guru. Dituntut oleh untuk ikhlas mampu dah antum? Enggak. Iya kan? Berat kan? Berat. Sekarang Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan mereka kecuali untuk mengikhlaskan seluruh amalannya kepada Allah. Lalu anda mengajar tidak ikhlas, apa yang anda dapatkan? Dunia tadi kan? Tak, dunia anda dapat. Gaji anda dapat. Pahala dapat tak? Enggak. Berat enggak ikhlas? Berat kan? Kenapa berat? Karena Anda berdefinisikan ikhlas adalah orang tak boleh menerima upah. Itulah definisi yang ada dalam watak Anda. Maka itu jadi berat sebab timun Aduh Ustadz, saya kalau ngajarkan saya mau menikah Ustadz, kapan nikahnya? Ngajarnya ini itu. Mana uangnya Ustadz? Jadi biarlah saya tak ikhlas. Itu dia. Lalu kalau setelah Anda berkeluarga, menikah, apakah Anda bisa ikhlas? Ditanya lagi, aduh Ustadz, bagaimana saya mau ikhlas Ustadz? Saya kan punya istri Ustadz, punya ini Ustadz, perlu makan. Lalu kalau Anda sudah dapat makan, punya anak lagi, apa nama ikhlas? Aduh Ustadz, tak bisa ikhlas. Akhirnya hidup Anda bukanlah hidup berjalan dengan keikhlasan. Kenapa? Karena Anda salah mendefinisikan keikhlasan itu ya Fi. Jadi berat, belajarnya berat, berusahanya untuk ikhlas. Saya contohkan Salman Al-Farisi seorang gubernur untuk cari makannya dia menjadi kuli panggul antum bayangkan ya gubernur cari makan jadi upah tukang upah mikul barang wah kalau kita sekarang Pak RT aja jalannya macam gubernur terbalik ini gubernur satu ketika beliau memikul barang Orang semua bilang pinggir pinggir, gubernur kita lewat, gubernur kita lewat. Orang heran, mana gubernurnya ini? Ya, akhirnya yang untuk menyuruh ini agak curiga. Yang mana gubernur? Akhirnya dia bertanya, gubernurnya mana? Itu yang angkat barang kamu itu gubernur. Wah, menggigil ketakutan. Mau ngambil barang tadi, sini saya pikul, kata Salman, tunggu. Saya sudah buat perjanjian. Saya bawa barangmu dari tempatnya sampai ke tujuannya, lalu Anda membayar upah. Itu kan perjanjian? Iya. Biar saya bawa sampai tempat tujuan. Sampai tempat tujuan, bayar upahnya. Ikhlas atau tidak dia? Kenapa ikhlas? Dia memenuhi perjanjian, baru dia buntut haknya. Anda bekerja di perusahaan, Anda bekerja di sebuah sekolah, Anda kan sebuah perjanjian. Anda harus ikhlas dalam mengajar, benar. Anda harus ikhlas, ikhlas Anda mengajar. Bagaimana ikhlas kalau masuk jam 6, jangan masuk jam 10? Bagaimana Anda mengandalkan? Bukankah Allah menyuruh kita memenuhi perjanjian? Setelah perjanjian itu kita penuhi, kita menuntut hak. Kalau kata uh, orang mengubah kita, Anda harus ikhlas. Saya bekerja dengan ikhlas, saya penuhi perjanjian. Dan Anda membayar upah pun harus ikhlas. Bukankah Rasulullah mengatakan, berilah upah pekerjamu itu sebelum keringatnya kering, bayar upah saya. Itu penuhi perjanjian. Berjalan kita dengan keikhlasan. Kalau Anda tidak mau menerima gaji, itu pun termasuk ikhlas juga. Tapi siapa yang sanggup? Jangan-jangan sudah tak terima gaji besok di belakang. Eh, menyesal saya tak terima gaji. Kalau kemarin saya terima begini, <laughs> akhirnya tak ikhlas lagi. Itu. Jadi perjanjian gaji dan upah adalah perjanjian kita. Maka itu kalau Anda ingin bekerja dengan ikhlas, lihat dahulu pekerjaan itu menentang syariat atau tidak. Kalau sudah mencuri itu jangan bilang ikhlas lagi. Nanti pakai innamal a'malu niat. Sesungguhnya sesuatu tergantung niat. Saya mencuri ini maksud saya seperti Robin Hood. Ya, mencuri ini bagi kepada fakir miskin. Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jalannya harus baik. Kalau mencuri tak tergantung pada niat, tergantung pada laknat Allah saja lagi tapi yang baik masih tergantung kepada niat nah ikhlaskan niat belajar pun begitu kalau anda belajar menuntut ilmu agama sekalipun ada orang belajar agama tetapi dia berniat ingin bisa berdebat dengan orang, ingin bisa disebut orang ulama, semua orang bisa memandang dirinya, neraka tempat duduknya. Neraka. Kena dia belajar harus dengan ikhlasan ingin menyampaikan kebenaran ini kepada seluruh masyarakat. Kalau dia ingin dipuji, ingin berdebat sehingga dia berkecil, wah saya sudah bisa mendebat itu, mengalahkan itu, neraka tempat duduknya. Maka itu berikan dan ikhlaskan semua niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Cuman saya nasihati supaya kita bisa betul-betul memanfaatkan waktu kita. Bacalah waktu senggangmu, tidak ada yang terbaik teman dudukmu kecuali dengan membaca Al-Quran, dengan membaca buku-buku agama, dengan baca-baca buku pelajaran. Jangan terlalu asikkan dengan baca-baca novel. Ini ada kebiasaan mahasiswa atau pelajar pun pergi ke Gramedia buka novel. Reporter duduk baca, asik. Apa yang anda manfaatkan dapat anda peroleh dari seperti itu? Kecuali sebuah khayalan yang tidak berujung. Lalu anda membayangkan semuanya seolah-olah anda berada di alam yang lain. Ya man istaghala bid dunyahu wa gharrahu tulul amal wahai orang yang telah tertipu oleh dunianya kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan wal qabru sundukul amal sesungguhnya kuburan itu tempat pertanggungjawaban setiap amalan kita kematian adalah kepastian kita tunggu atau tidak kita tunggu dia pasti datang sementara masa depan kehidupan dunia kita ini masih berada dalam kekaburan lalu kenapa tidak bersiap untuk sesuatu yang pasti ya dan tidak melupakan untuk masa depan kita dunia ini apakah ngaji itu penting Ustaz dapat kenapa banyak orang yang sering ikut ngaji tetapi tetap error ini error lebih rusak daripada yang lain nih kalau sudah error tuh Ya kalau komputer error bagi aja servis sudah tenang. Mungkin virus ada masuk ke dalamnya kan. Ya kalau dia ngaji masih tetap error juga perlu dipertanyakan. Dia ngaji itu yang pakai virus atau tidak. Iya, macam komputer kalau dia masuk virus ngaji dimanapun kalau dia ngaji pakai virus bahaya juga. Antivirusnya tak ada. Ah tentu error. Maka itu ngaji itu jangan yang ada virus-virusnya. Yang jelas-jelas sajalah. Ya, kalau beli-beli komputer itu yang terang-terangan, jangan yang gelap-gelap. Nanti yang error yang dapat. Nah, ngaji yang terang-terangan. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, kalau ingin tahu sesatnya satu kelompok atau golongan, lihatlah ngajinya dengan sembunyi-sembunyi. Itu salah satu isyarat. Nah, kalau dia ngaji sudah baik, Manhat sudah baik, tetapi dia masih error juga. Jangan pengajian disalahkan. Kalau jalan itu sudah lurus, kemudian ada orang naik kendaraan, nabrak ke tiang listrik, jangan jalan dibongkar. Salah awak. Kan paham tuh? Ya kalau dia sunnah ngaji baik, ngaji manhat salap. ternyata amalannya silap, jangan kajian disalahkan. Salapnya kurang kuat. Makanya tengok Oh ini ngaji ini tapi masih error juga. Jalan itu sudah lurus. Jalan Allah sudah lurus. Banyak orang Islam jangan Islam yang disalahkan. Jadi jangan jalan yang dibongkar. Kalau kita kata orang tua-tua, kalau eh, muka buruk cermin dirusak, jangan. Lah muka kita buruk nengok cermin, cermin rusak Kok buruk muka aku dan cermin ini? Rusak cermin lagi. Ya kacau semua. Lah pengajian begitu. Ngaji ini tambah rusak. Berhenti ngaji, pindah pula lain. Ngaji, rusak lagi, ngaji. kita apalagi kalau nengok ustaz. Ah ni ni saya perlu sampaikan ni. Kadang-kadang jemaah itu kan suka nak nengok ustaz. Saya sudah keliling ngaji ustaz-ustaz, tak ada ustaz yang bisa dicontoh. Saya katakan nantum disuruh nyontoh ustaz atau nyontoh Rasulullah. Ustaz kan manusia. Kan tak disuruh nyontoh ustaz, macam-macam bentuk ustaz tuh. Ustaz Ali lagi ni pula bentuk gayanya macam yang Ustaz Agus lain pula lagi. Kalau antum tengok ustaz fanatik kepada ustaz itu dilarang. Laisa minna man da'a ala asabiyah, bukan kelompokku, bukan golonganku kata Rasulullah. Siapa yang mengajak kepada asabiyah apalagi kepada dirinya sendiri. Jadi jangan fanatik kepada ustaz. Mati ustaz kita tak ngaji. Ah, itu banyak tuh jemaah macam itu jemaah ini dah ini dah ini bukti yang ngaji <laughs> dia dah tempat lain gitu dekat sana ya kalau tak ustad itu dia tak ngaji dia cuman ustaz apa ngaji ustaz itu ustaz no ah kurang lah kurang semangat antum baca kitab Syekh Husaimin salah satu penyakit ilmu adalah ingin hadir hanya dalam majelis-majelis yang banyak orang itu penyakit ilmu tuh. Salah satu sebab kita tak dapat ilmu. Kalau banyak orang kita hadir, kalau sedikit orang kita tak hadir, tak semangat. Ah itu payah tuh. Ya? Ah itu jangan besok nengok ustaz dulu ya. Ah ini kalau masih error juga, ah tolong kalau ada virusnya dikikis dulu virusnya, masukkan nanti virus yang bagus-bagus ya, ya kalau tak makan uh, PC 15 uh, PC 20 kalau ada keluar pakai itu ya tergantung lah Tergantung ini yang error-errornya. Contohnya ikut ngaji tapi tetap pacaran. Tetap kasar terhadap istri. Jadi e, fungsi ngaji itu apa Ustaz? Nah saya bilangkan tadi. Ada orang bisa mengamalkan, ada orang yang belum bisa mengamalkan, ada orang hanya sekedar ingin pengetahuan. Tergantung apa yang diinginkan. Orang orientalis di mempelajari Islam, paham tentang Islam, tapi dia tidak dapat hidayah untuk masuk ke dalam Islam jangan heran Kenapa kita heran ada orang ngaji tetap kasar kepada istri? Mungkin belum sampai kajian tentang tak boleh kasar kepada istri. Maka itu besok-besok minta Ustadz Agus mengaji khusus tentang suami istri. Maka yang datang pengajian itu jangan istri saja yang disuruh ngaji. Yang bapak-bapaknya habis hilangnya biar istri tahu hukumnya. <laughs> Yang bapak-bapaknya macam apa? Nah besok istri usul pula lagi. Bagaimana sikap suami kepada istri. Biar bapak-bapak ngaji. Ibu-ibu di rumah. Ganti-gantian. Itu biasa. Nah makanya jangan di apa kan. Ya umat tetap masih pacaran. Ya jangan kajian disalahkan. Ngapa deh pacaran dilarang. Masih juga dia pacaran. Ya jangan kajian disalahkan. Itu saya katakan tadi. Kalau uh, mobil itu nabrak ke tempat lain. Jangan jalan yang dibongkar mobil itu diperbaiki atau yang tukang bawa mobil itu pun diperma. Nah, ini yang error itu bukan kajian, berarti yang error itu dia sendiri. Ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.